kurang aku itu Kagunya itu. Karena mutanajis. Suci ini gimana? Udah nyampur. Kan bisa disuci. Kecuali udah jadi bataku, kena najis. Bisa disemprot dong, kret. Ya. Yeah. Bisa di luar. Kalau udah nyampur jadi adonan gimana bersihinnya? Mau nggak mau hancurin cara bersihinnya. Ya bataku dihancurin gimana pakainya? Paham? Bedain ya. Bataku yang diadonin pakai dicampur mitai itu waktu adonan itu kan najis tuh. Ya, bikin bataku kayak rok, rok kering angkat, jual ke boleh Kenapa hakikatnya dia udah bercampur najis. Nah, najis nggak bisa dibersihin di dalam bataku, nyampur ke adonan dari dia. Maka tuh bataku yang najis tadi nggak boleh jual nggak sah. Bagus. Kecuali udah jadi rumah, udah jadi jadi rumah udah jadi rumah eh? dua rumah namanya tapi batakonya dari adonan tai pada itu itu bisa beli beli rumah namanya bukan beli batako beli rumah paham nggak hukumnya begini saya eh? kalau batakonya dijual haram sekarang dibikin sendiri deh kekurangan apa ini. Dibikin dia bukan jual, dibuat bangun rumahnya. Jadi itu rumah diri deh. Dari batako yang kecampur adonan kamu tadi. Jadi rumah, dijual rumahnya boleh nggak? Boleh jual rumah namanya. Kan nggak semuanya najis. Ada kusennya, ada ininya, ada ini, ada genteng, ada segala macam. Kecuali bikin rumah dari najis semuanya. Wakala mutanajisun la yadhuru bil ghasli. Pokoknya najis yang nggak bisa disucikan itu boleh dijual. Eh barang, eh Barang yang kena najis disebut najis Ada najis, ada mutanajis, beda ya. Kalau najis benda, bendanya itu kencing, tai itu najis namanya. Kalau baju kena najis disebut mutanajis. Ya, ada najis, ada najis mutanajis. najis benda yang kejatuhan najis. Nah benda yang suci kejatuhan najis disebut mutanajis. Kalau mutanajisnya nggak bisa dibersihin, maka nggak boleh jual. Seperti tadi contohnya minyak, ya, minyak goreng, susu, keju, yang najis sudah nggak bisa, karena dia nggak bisa bersihin. Ini mentang-mentang takut rugi jual aja, didapetin ada bangkai tikus di drumnya tuh. Ya. Makanya dibuang, jual orang kagak tahu. Kan orang yang beli mah kagak kagak tahu nggak apa-apa, yang jual yang haram. Makan duit itu. Yang beli kan nggak tahu. Dibohongin. Ya, tapi yang tahu banten najis. Tapi pedagang yang waro yang itu dia nggak mau dibuang lagi Karena dia nggak mau makan duit haram. Wajudu nahwa sadaqah bil mutanajis. Kalau sedekah dengan benda yang najis boleh. boleh. Ya, boleh aja. Jual yang nggak boleh, sedekah boleh. Ya. Ini punya bataku, batakunya adonannya dan najis nih. Ini cumbangannya buat inti bangun deh. Bangun dulu boleh aja. Sedekah, nasi, ya. Sodago. Atau minyak urut buat eh minyak kelapa buat ngurut lu jangan minum energi kena bangke buat ngurut aja deh gua sedekah minum nih ya kafe buat ngurut ntar bandek lah itu au igna'ul galab linahwi arafatin boleh juga memiliki anjing untuk jaga jaga kebun ya. beli jangan jual beli anjing najis kan Jual beli haram batil, tapi kalau dikasih atau memiliki dengan jalan apa aja memiliki ya. ya. Hah? Iya dikasih orang atau kupe nangkep balik anjing hutan gitu atau anjing liar. Nih kupe nangkepnya nih. Anjing kita miliki boleh lil harasah, di harasatin buat jaga, jaga kebor. Ya. Orang-orang yang punya tanah luas kan suka ganjilnya tahu. Buat jaga, jaga-jaga itu. Kalau megang ya tetap aja iya. dari cuci. Ya, seperti polisi kan suka anjing pelacak tuh. Iya. apa, memanfaatkan Bukan berarti hewan najis nggak boleh dimanfaatkan tenaganya, keahliannya boleh. Menjual dirinya nggak boleh. Kalau jaga rumah nggak buat perlu deh buat apaan jaga Ribet banget kita ini. Ribet. Watar biatid darai binajasin boleh juga tuh. Ya. Merawat tanaman dengan najis boleh. Kan pupuk-pupuk kok saya sampai. Ayo ya apa itu? Eh, itu deh di pot-pot kita itu pupuk kandang eh, ya. Ibu pupuk kandang pupuk dari tai ya. Kalau pupuk Korea. Hah? Korea ya, Korea. Oh, oh dari itu an ah, sampah-sampah ya. Gitu. Kompos. Enggak gitu. apa ya. boleh-boleh. Ya, Tapi dia beli jual belinya nggak boleh itu. UP, upah, upah. Wanabu syarat yang kedua barang yang dijual selain suci dan manfaat. Kalau tidak manfaat nggak boleh jual beli, nggak ada manfaatnya. Kahabbatai nahu nahwi khintatin au zabibin. Ya, jual beli dua biji. Yang satu biji apa ya? gandum, yang satu biji uh, anggur. Biji manfaatnya habis. Hah? Satu biji, satu biji gandum atau satu biji uh, anggur. ini ya, ada manfaatnya buat apa? Kalau dibilang buat apa benih, masa satu buat benih? Paham nggak? Ada manfaatnya ini gue jual jual melon ya satu biji itu kan biji apa ya gandum satu biji kacang ya kagasan jual nggak manfaat biji kalau kacang ini boleh bisa dimakan, biji buat tanam nggak satu ya. kecuali bijinya gede kali ya biji <laughs> apa Apalagi anak manfaat. Hmm? Lidi satu. Lidi. Lidi satu. Ini gue jual lidi satu. Nggak manfaat. Buat apa? Buat, korek kuping sakit. Oh buat itu kali buat ngelontong. Piting lontong kayak bang berapa duit tuh satu lidi. ويحرم أخذ حبة وخلال من حق غيره haram mengambil satu biji, satu benih atau satu tusuk gigi, dongkrak. ya, hilang yang buat itu. Min haji gairihi, punya hak orang lain. Nah, boleh, harus minta. Biar satu, minta. Ya, haram. Dengan bilang, satu diam-diam, haram maka nggak ada artinya ya. dongkrak nah tusukan gigi nah, kita ambil punya orang lain tanpa izin haram hukum ya. dulu yang kita baca Nasrul Ibad ya. ada syahab itu ulama yang dia pinjam pulpen eh kelupaan ngangkut udah berapa ratus kilometer tuh dibalik lagi mulangin mulangin enak eh saking warok gitu ah biarin lah biar edok kali ya korek api ketinggalan udah aja apa aja kita ah korek api biarin aja dengan nyari kita pakai aja ha melainkan bilang dulu eh korek lu ketinggalan nih udah deh buat ente ah eh. usnuzon aja Ustaz, usnuzon Oh, itu bukan tempatnya usnuzon Paham nggak husnuzon? Pakai baik aja di redo, eh bu bukan husnuzon, bukan di situ artinya. husnuzon <laughs> bukan di situ. Ya beda. Ya. Ada orang yang gara-gara tidak redo aja. Ah, ya. Wajib radduhuma wajib balikin satu biji atau satu tusuk gigi wajib balikin Wakafara orang mustahilluhu tuh kafir orang yang menghalalkannya Alhamdulillah orang oh, nah, halal satu ada hatinya ini halal halal bisa jadi kafir ya. biar kata berikir bayangin tuh gimana sejengkal sana ya Gimana sejengkal tanah lebarnya sejengkal panjangnya 200 kita halalin aja patok sana deh ah, ah ada orang gak tahu cuma kita ambil sejengkal lebar tapi bonjong belum kedalaman yang tujuh lapis ini dihitung tujuh lapis berapa itu tujuh lapis itu berapa kilometer dalamnya itu atau lima senti deh ambil orang gak tahu kita bohongin aja tembok kita kita melari kita bangun di perkampungan kan orang nggak tahu segitu itu kita lebih dikit itu tembok itu biar kata segitu panjangnya dalamnya bayangkan satu itu aja ya, haram kalau dihalalkan jadi kafir malah wala yasihu bai'u sum dan haram jual racun jual racun haram kecuali sedikit yang ada manfaatnya illa in naza'a kecuali kalau dia bermanfaat sedikitnya kalau opium opium buat obat buat orang apa itu bius sakit obat bius sedikit banyak kan mati emang dokter kan ada dosisnya ya, itu kan racun untuk jadi racun kalau dia sedikit ada manfaatnya buat ngilangin rasa sakit apa bu kan obat-obat ada tuh yang mengandung ya bios yang mengandung itu ada racunnya dikit boleh nggak boleh ya, tapi bermanfaat tapi kalau semata-mata racun nggak boleh jual beli bisa gitu. bisa bisa ular nggak boleh pokoknya racun nggak boleh jual beli Wal wilayatu 'ala al-ma'bud 'alaih. Syarat yang ketiga barangnya itu memang dikuasai, memang miliknya dikuasai, bisa jual. Itu makanya wilayah. Memang kekuasaan dia ini barang. Bimilkin au ghairihi, baik dengan cara memiliki atau dengan jalan lain. Diwakilin, ya kan? Atau dikasih, dia mau dengan cara dia memiliki itu barang milik dia atau milik orang lain tapi diberikan kekuasaan. Ya, jadi wakil buat ngejual. Kalau nggak ada milik bukan, dikuasain kan kagak, mau jual lagi, nah nggak asa jual barang orang. suruh mau jual tuh. Lalu wes kesalahan ah, itu kok antik ya sudah. Eh ada lora. Diwakili kagak. Fayabtulu bai'ul mar'i ma'ala ghairihi kudulian. Maka haram batin hukumnya menjual seseorang akan harta orang lain secara kudul, secara berlebihan, kudulian. Wa in ajazahul malik. Kalipun belakangannya yang milikin setuju, nggak boleh. Eh barang lu gue jual tuh 200 ribu Astaga gue gak suruh jual lu jual hmm. Habis gimana ya tuh Itu orang mau gue jual aja Yaudah gak apa-apa deh Sekalipun tuh ya. Karena belakangan timbulnya Paham gak? Timbulnya belakangan Timbul izinnya Belakangan gak boleh Paham? Ada yang begitu? Banyak. Belakangan baru ngizin. Tahu ngizinnya terpaksa ya? gimana? Ya udah luar. Wah. ini ya udah sini deh. Kan ngizinin itu akhirnya. Ngizinnya belakangan terpaksa dia mungkin terpaksa mungkin nggak boleh. Kecuali memang izinnya. Eh kalau mau lo jualnya. Ya, Apalagi kalau dipenuhi sekian, udah wajib jual sekian. Paham gak? Lo jual sekian nih, 200 ribu. Dia ngomong gitu deh. Kita jual 300. Dia jual 300. Nih barang itu ini laku nih. Gue store 200, gue jual 300. Ya gak apa-apa sih hak lo aja. Belakangan gitu ngomongnya. Ya udah deh. Itu dua pendapat. Ada yang pendapat pertama bilang boleh, kalau di sini bilang nggak boleh, ya, karena ngizinnya dapat di belakangan. Kalau dibilang 200, jual 200, jangan lebih. Kecuali di awal, nih balik gue 200, lo mau jual berapa aja, terserah. Itu izinnya duluan namanya, paham ya? Ada izin duluan, ada izin belakangan. Yang di belakangan ini yang jadi istilah, Hah? Iya. Yeah. Apa yang namanya jaga tuku? Pramu Pramuniaga. Tuannya bilang, nesekian, nesekian, nesekian, nesekian ya jualnya. Kalau orang tawar paling harga habisnya sekian. Eh Pramuniaga ini disuruh sekian dinaikin nih dia. Kan banyak yang bandel tuh ya. Itu yang bikin lantaran kuku kita jadi orang nggak datang begitu tuh. Pramuniaga yang begitu pecah. Paham nggak? Suka ngelebihin. Mesti kan kita udah bilang, nih lo jual gini nih pasang harga iya. ada kan yang gitu ya ini segini barang harganya 200 ini 300 ini 100 oh yang 200 dipasang harga 500 loh juga orang kagak nawar keluar lagi dari toko kita toko lu jual berapa ah memang tuan itu batunya di belakang loh dia buka harganya segitu bantu lu nah itu keluarin deh bakalan nggak bener tuh kita bilang 200 nih, 200, nih 300 nih. Nah sekarang ternyata yang 200 dari kita dijual berhasil. 250 misalnya. Berapa? Saya jual 250. Sekalipun kita izinin tuh, ya, yeah. eh nggak apa-apa deh, bagus. Nah, itu ikhtilaf karena izinnya belakangan. Ya. Ada mengatakan boleh karena dianggap pinter berarti dia. Ya yang begini itu pinter. Ya. Tapi ada bilang jangan, nggak boleh katanya. Khawatir nanti orang jadi terganggu. Ya, harga yang kita jadikan sebagai patokan harga umum untuk memikat konsumen. Jadi karena kita pasangnya tinggi, ya, apa, eh, pramuniaga pasang tinggi, jadi pada kabur jadinya. Ya, ya. Paham nggak? Ada dua itu. Atau bukan itu deh. Iya, anak punya jam tangan nih, dibawa ya, dijual. itu sekian. Nah, dia aneh nggak bilang lebih nggak bilang sekian jualnya. Itu dapat dari aneh kalau itu jual begitu sih dapat. Saya nggak bilang kalau itu jual lebih, kok enggak? Aneh bilang jual segitu. tapi itu dapat dari aneh, paham nggak? Nanti nggak boleh jual lebih dari harga yang kita bebani. Akhirnya itu berhasil jual lebih dari yang kita pasang. Ya. Lalu dia laporan. Kalipun saya izinin, dia dengan apa-apa, tetap hukumnya haram. Menurut ini, ya paham nggak karena izinnya adanya belakangan wa in the ya. ya, in di sini jadi sesuatu yang baru ya sesuatu yang syaratnya ini sesuatu yang baru yang datang itu kalau kita belajar usul bahasa kalau adanya di belakang berarti ini sesuatu ini baru bukan awal dan akhir sekalipun makanya kan? dan batil dikatakan batil di sini bukan berarti itu jadi ini batil ya pengertian batil jadi uang yang dimakan nggak berkah wa betul bai'ul ulmar imala la kudulian wa in ada adazahul malik selanjutnya wa qudratu taslimil mabi syarat yang keempat barangnya itu bisa atau mampu diserahkan jual barang Emang punya dia, tapi nggak bisa diserahin. Ya, gimana mau dijual? Ya. Contohnya di sini. Fala yasihu bai'u mansubin li ghairi qadirin 'ala intiza'i. Maka tidak sah menjual barang yang dicuri ya, li ghairi qadirin bagi orang yang tidak mampu untuk mengambilnya. Gue jual tuh barang gue curi, Hah? Ambil sendiri tapi lo. Lah kan? gimana modelnya? Ya, yang nyuri siapa? Kali pun tahu tempatnya. Tuh yang nyuri dia. Cuman gua nggak berani ngambil gua lo gua Apalagi yang beli ya itu berurusan urusan. Ah, kamu ngomong beli barang model begitu ah dari perkara. Jadi nggak nggak sah. Kecuali udah diambil, dicuri, diambil. Berarti dia mampu menyerahkan ke barang untuk dijual. Kalau nggak mampu jangan. Ya jual kuda liar. Kuda liar. Dia aja kalau bisa nangkep. Tuh gue jual kuda kono. Hutan. Uh, tangkap sendiri. ini kan bisa. Nggak bisa ditangkap. Nyerah ini gimana? Ya. Wah bikin jual budak yang kabur Ya jual budak saya tuh pun kalau kabur tahu kabur ke mana? ya aku yang beli biasa ya. ya. wabalin jual barang eh jual yang yang hilang ya sesuatu yang hilang barang yang hilang wa in arafa bagada makanahu sekalipun diketahui tempatnya sekalipun ya, kaburnya di Solo tapi karena dia nggak bisa diserah nggak bisa, nggak sah jual beli. Ambil dulu, ya kuasain dulu, baru jual. Ya, kalau nggak bisa diserahkan lagi, kabur. ولا بيع السمك في بركة واسعة بحيث يحتاج أخذه منها إلى كثير كلفة Beginilah nggak boleh jual ikan di kolam di kolam yang luas, sekira-kira butuh mengambilnya itu perlu biaya eh perlu apa namanya e, beban yang sangat berat bebannya berat ngambilnya itu tuh gue jual ikan gue tuh di ulam ulamnya luas ngambilnya gimana perlu beban yang berat tenaga suruh orang dulu kuras airnya ya udah kuras upah ya nah, itu nggak boleh kecuali ulamnya eh iya. ulamnya ya sekitar tiga kali lima masih enak uh uh. ngambilnya susah eh, tukang ikan kan jualnya eh, ulamnya memang dikit ya gitu ya nggak bisa tuh yang tuh oh iya kan ikannya di pulungnya gede ngambilnya perlu beban nggak sah sulit ya sulit nyerainnya atau gak, atau bisa diserahkan tapi perlu beban, perlu tenaga yang sangat ekstra. Nah itu jadi repot ya begitu. Makanya hukum tidak merugikan, ya tidak mau merugikan salah seorang dari yang berakar Gak merugikan penjual dan tidak merugikan pembeli. Yang mana aja gak boleh rugi. Makanya jual pentil kan nggak boleh gitu. Buah yang masih pentil Toko borong itu. Itu ada kalian rugi, bisa penjual, bisa pembeli. Ternyata yang panennya banyak yang rugi. Penjual. Ternyata habis semuanya. Yang rugi apa? Pembeli. Jual ijon namanya itu. Kita lagi. Wal ilmu Yang kelima harus mengetahui. Fabayu ahadin nahwa saubain batil. Maka seorang membeli dua baju, satu dari dua baju batil. Ya. Gue jual tuh salah satu baju gue yang mana? Yang mana? Mesti kasih tahu dulu. Salah satunya dia deh dua-duanya lo beli yang ini yang ini gue. Yang mana di antara dua boleh. Tapi kalau ngomong gue jual tuh salah satu dari dua baju gue. Yang mana? Kan gitu. Ya. Gua mau jual tuh baju gua dua. Ya. Nih barangnya. Cuman salah satu aja yang mana lo pilih. Boleh, jelas. Pilih yang ini, yang ini jadi nggak jadi jual. Cuman gua mau jual satu dari dua baju gue. Yang mana? Yang mana gitu? Mesti kasih tahu dulu. Yang nenek. Satu dari dua baju yang nenek. Gua mau jual tuh. Salah satu dari rumah gue yang mana? Mesti tahu dulu yang itu baru ya. Itu kalau toko gimana jual baju banyak? ikan baju banyak semuanya dijual. Bukan salah satu dari yang banyak. Kalau salah satu dari yang banyak nyari dulu ya mah Jual borongan boleh apa ya jual borongan. Wabaya umalam ya eh, waru'yatul muta'akidain ma'agada ala dan harus mengetahui orang yang berakad, dua orang yang berakat tadi, apa yang diakatin. Ala ini bendanya. Babayun babayu malam yarahu ahaduhuma wa syira'u batil. Maka membeli atau menjual sesuatu yang tidak dia lihat oleh salah seorang dari keduanya dan membeli sesuatu yang dia nggak lihat ya, yang jual nggak lihat, yang beli nggak lihat juga misalnya salah satunya aja batilun Batin, ya, Wa in balagha fi wasfihi sekalipun udah sampai pada sifatnya. Gue beli itu tanah no di sono Sukabumi. Harganya sekian. Di kampung ini ini ini. Gue mau jual lagi sekarang tuh. Gue mau jual lagi. Tapi dia semenjak beli belum pernah lihat. Paham nggak? Semenjak beli belum pernah. Nggak boleh. Eh pas dia beli dengan harga cocok, eh kapan kamu lihat? Astagfirullah, gue kalau gue tahu maju, gue takut banget tanya. Nyesel ya? Pak ah, beli lihat dulu barang yang kita beli udah. Walaupun kita wakilin orang yang terpercaya kan boleh. Itu wakil orang terpercaya nyari tanah loh, jadi dia dapat. Uang udah dapat ini. takut gak? takut pun. Kita percaya ini jadi. Tapi ini jualnya jangan kita jual begitu aja. Lihat dulu. Si penjual lihat dulu. Kalau tadi kan yang lihat wakilnya waktu beli. Sekarang waktu dia jual, dia mesti lihat dulu. Jangan sampai dia nyesel. Pembeli begitu juga, beli barang lihat dulu. Dia mau mau bawain, bawain aja hadiahnya, ya Pas udah bayar nyesel barangnya, apa yang disifatin salah. Ya. Walaupun balik pensifatannya itu maksimal nggak bisa. Makanya jual beli salam nggak bisa dengan mulut aja, harus dengan ada gambar. Dia jual beli salam, eh, gambarnya begini. Senang, eh, eh, gambarnya begini. kita nah, lihat, boleh juga tuh. Warnanya apa ini? Apa aja ada? Hmm, lebarnya berapa itu ada? Jelas banget. Boleh nih mesennya, tapi mesti begini Kalau nggak cocok, boleh batal. Itu resiko jual beli salam. Yang pakai gambar, termasuk di internet kalau kita gitu beli. Wakada rahnu begitu juga barang yang udah digade, ya, yang lagi digade, nggak boleh jual. Barang lu jual tuh cincin gua no, 15 gram, boleh gade, ya kan? Gadean, beli, tebus, nggak bisa. Tebus dulu baru jual. Tebus dulu, gua pinjam duit dulu dari lo, gua tebus, dia tebus barangnya dia oh, jual deh jual tuh dia media, dia terima duit nih buat bayar utang lo nih gue pinjam lagi gitu jangan transaksi lagi di pengadilan jual belinya sini barangnya di gade ya. ya. ambil dulu dia dilihat dikias aja tuh nanti. Wa ijaratuhu yang lagi disewain. Kami ya? barang yang lagi disewain jangan jual. Kalau disewain mau dijual ntar tuh orang <laughs> banyak ya. Jangan. Jadi jual nih. Tapi masih sewa ya, nunggu. Nunggu setahun, dua tahun. Ya jangan tuh Gak bisa. Ntar transaksi ntar udah udah kelar. Udah yang nyewanya udah mundur. Udah keluar baru kita. Wah. Ijab kabul nanti. Wawihibatuhu. Barang yang udah dihibah. Jangan dijual lagi. Ya, itu udah hibah barang orang, itu jual jangan. Ya, udah milik dia, yang boleh jual tapi yang dihibahin. Ya. Yang dikasihin ini. Eh masuk itu gue, gue mau jual barang gue yang gue kasih lu ya. Setelah apa dibilang biar sikutan ya ini. Kata yang dikasih, ya deh sekarang gue hibah lagi, nih hibah lagi, hibah-hibahan. Jadi jangan menjual sesuatu yang udah dihibah. Wallahualam. a'lam. Ada mau nanya? Siapa? Ya? Jadi. kejut siapa? Yes. Yes. Entah kau bayar, sebes, belas perak. Masih Masih ada yang bukan di situ yang punya punya sih, sih Jadi dia aneh nggak tahu-tahu punya. Tadi si B. si B. Boleh aja loh. Boleh. Ya. Iya, orang. Iya, tapi B itu bayar-bayar Ini contoh gini deh, Haji, Pak Haji Arif punya toko gitu. Eh. Dia punya toko, mau jual 10, Ya, yeah. yang mau beli eh, baju tohir, yeah. tapi melalui siapa? Oh, nawar-nawar. Yang bayar Ustaz yang malam ya. ya. iya. iya. oh, gitu. Jadi tawaran dua lebih. Iya, dua lebih namanya. Kan dua beli. Iya jual lebih, jual yang lebih, dia belum bayar. Belum bayar. nggak boleh. nggak boleh, bukan barang dia. Iya belum beli ini, Kalau mau jual jual lebih komisi. Ya. Gitu. Paham enggak? Jangan begitu. Jadi lo jual gue sepuluh sepuluh ribu misalnya. Iya, jadi itu, di mana? Aku Aku lo, ya kan? Arahin orang deh, eh gue mau jual barang itu. Gue mau jual barang gue sebelah perak mau ah dibayar ya kan belum barang dia Hah? kenapa ya broker ya belum dibayar kecuali yang sono memang redo di redo iya deh duitnya ngutang tar dulu ya jadi deh jakabul, kabur duitmu ngutang tapi lebaran itu belum? Belum. Belum ya. Mutar. Mutar kalau lu Mutar kalau lu bayar tuh barang milik lo gitu ya. Udah, nyari ke orang yang jual. Ya. temu deh pembeli. Lu mau beli barang gua gak? Sebelah. Barang gue ngomongin lagi ya. Barang gue tuh. Jadi ya sebelas rimet, Bayar, sama ya itu ada yang mengatakan boleh ada yang mengatakan subhat ya, ya subhat jadi apa yang namanya orang bilang tuh sebenarnya makalar tuh menawar doang iya dia makalar harga nyari harga dia dia belum bayar ke sini dia udah jual kan maksudnya iya banyak yang begitu yang bagus sih jangan jangan jual beli, dia jadi makelar aja ini ya. Dia jadi makelar. Saya tuh ada tuh yang tawarin saya tuh buku sepuluh ribu buat saya kasih lu kalau lo mau lebihin gua jual gua kasih lo aja deh lu yang bayar tapi lu kasih gua entah, mendingan gitu nah tetap transaksi ke sono tetap kita dapat komisi ini banyak orang jual barang yang belum milik dia, kecuali memang ada transaksi hutang. Seperti barang dikirim nih, belum bayar gitu Oh, boleh nggak apa-apa. Memang itu wakil ini. Yeah. Nggak apa-apa. Iya nggak apa-apa. Asal yang sono benar-benar sejak kabul jual karena hutang. Kan dia belum bayar. Belum bayar kan? Iya siap keburu si si B yang di sisi siap keburu lo. Iya gue beli ya 10 ya. Iya gue jual 10. Tapi duitnya ntar. Nah si B nyari Pak Jaris deh. Tadi saya jual kuku saya tuh 11. Mau nggak? Mau. Ya udah bayar. Apa-apa. Kan dia rujak kabur kemarin. Baru dibayar ke. Orang gak punya duit bisa, bisa dapat untung namanya itu. sama halnya di toko duit kagak barang dikirimin hutang belum bayar ntar bayarnya kalau barang udah laku boleh nggak apa-apa kalau gitu nggak apa-apa asal dijak kabul ke sono kalau yang yang ijab nggak ijab kabul nggak boleh bohong dia berarti tuh jual puluh tuh iya yeah, 10 jual iya yeah eh gue mau jual barang gue sebelas lo nggak boleh ngomong barang gue kan bukan barang dia paham nggak nggak boleh kecuali dia jatah mau jadi lo mau gue sepuluh ya jadi gue cari duit nih gitu kan gue cari tar ada duit lo jual kan dia gue beli tar gue cari duit dulu udah ya jadi ya jangan gue nyari duit nyari duit cari gimana jual orang mau jual no buku gue sebelas mau eh, ya lihat dulu lihat dulu dong oh cocok bayar sebelas tak dibayar kemarin nih gue bayar ya yeah. nih ini milik gue milik gue ajaris ini milik ente sekarang jadi gitu ya yeah, dua kali deh ya. sejak kagunya misalnya nah. orang patungan sapi misalnya nah. Ya. sapi umumnya harga satu juta misalnya Berarti satu orang kan satu juta. Yang mau beli sapi udah setuju satu juta satu orang. Berarti dia ke pasar, dia beli sapi misalnya dapat enam juta. Itu kalau dia bilang sama yang patungan sapi tujuh juta gimana sih? Gila, gila. Dia maksudnya dia udah sepakat harga sapi itu juta. Jadi iya. nah, satu orang sejuta. Iya, ya. Ulangin kelebihannya satu juta bagi tujuh. Ulangin. Kalau nggak kalau semuanya nah udah buat ongkos itu aja deh. Buat umpet potong, buat impak ke sono kemari boleh nggak pak? Sapi deh. Oh. Penjual gitu namanya. Kita jual udah sapi kita. Ayo sapi Gue jual nih tujuh juta. Sapi orang masih misalnya sapi di bang sapi sapi juta harganya. Iya. Tapi dia diwak dia diwakilin jual misalnya. Hah? ini iya, sapi orang dibawa kemari dia mau jual juga nih caranya nyari lebih dari orang sana 6 juta dia jual 7 juta di sini boleh apa ya dong dijual walaupun barang orang kan diwakili gue bawa ya buat gue jual ya iya deh jual dibayar sebentar 6 juta dibawa kemari jual 7 juta dibilang aja yuk tapi ini mau jual 7 juta asal jangan dari orangnya 7 juta bohong itu kalau dikatakan ini dari orangnya 7 juta bohong berarti Dan jual aja deh. Ini mau gue mau jual nih 7 juta. Iya. Sampai gue, sampai orang nih, gue disuruh jualin. Gue mau jual, gue pasang harga 7 juta. Gitu. Nyari lebih. Nah, orang patungan itu boleh nggak apa-apa. Tapi kalau kita bohong, itu mak makan bohong itu. Wallahu alam. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل ما الحاجة